ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita akan masuk kepada pembahasan dan penjelasan Imam Ahmad tentang an-nifaq. Tentang an-nifaq. Terakhir kita membahas masalah hudud ya. Ya. Kita masuk kepada masalah an-nifaq. Wan nifaqu Eh, Imam Ahmad menjelaskan makna nifak, kemunafikan. An-nifaku huwal kufru. Kemunafikan itu adalah kekufuran. An yakfura billah. Hakikat nifak adalah seorang kufur kepada Allah. Wa ya'bud ghairahu. Dan dia beribadah kepada selain Allah. Hakikat orang ini adalah kafir. Hakikat orang ini adalah menyembah menyembah kepada selain Allah wa yuzhirul Islam. Tetapi dia menampakkan dirinya seakan-akan berada di atas agama Islam. Fil alaniyah. Secara terang-terangan dia menampakkan Islam. Salat, ya, zakat, berpakaian-pakaian muslim, masuk ke masjid, ya, bersama kaum muslimin Idul Fitri, Idul Adha, yakni bersama dengan kaum muslimin. Tetapi hakikatnya dia kufur kepada Allah. Kafir, membenci Islam, membenci Allah, membenci Rasul, tidak percaya kepada hari kiamat dan seterusnya. Ya. Dan contoh munafik jenis ini, beliau sedang menjelaskan nifak akbar. Ya. Karena nifak itu ada dua macam. Nifak akbar, nifak besar. Hakikatnya adalah kafir. Dan ada nifak asgar. Ya. Tidak sampai pada derajat apa? Kafir. Ya. Yang sedang dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah nifak akbar. Atau disebut juga nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi Kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan orang ini yang kafir. Dia sebenarnya benci kepada Allah, benci kepada Islam, beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, Namun dia menampakkan lahiriah dirinya ini sebagai seorang apa? Muslim. Dan munafik jenis ini Ya, nifak akbar contohnya mislul munafiqin alladzina kanu ala ahdi Rasulillahi. Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya adalah orang munafikin yang dulu ya tinggal hidup di zaman siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Wabillahi taufiq. Dan kemunafikan itu munculnya ketika sesudah hijrah. Ketika di Mekah tidak ada kemunafikan. Untuk apa menyembunyikan kekufuran? Sementara kekufuran berada pada posisi yang apa namanya menang ketika itu. Nah, ya. Justru kalau menyembunyikan kekufuran, pura-pura jadi orang Islam disiksa. Ya, Bilal bin Rabah, ya, disiksa agar dia keluar dari apa? Islam. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah disiksa. Ya. Jadi tidaklah ketika itu yang masuk Islam betul-betul dia seorang yang apa? Muslim, kokoh Islamnya. Tidak ada ceritanya di zaman itu, di zaman periode Mekah itu orang yang ya munafik aslinya kafir tapi menampakkan apa? Islam. Apa faedahnya? Ya. Kalau orang menampakkan keislaman itu disiksa, ya ruginya. Hasilnya dia kafir bersama dengan orang kafir. Ya. Kemunafikan itu munculnya adalah ketika setelah hijrah. Ya. Ketika setelah hijrah, yakni ketika kaum muslimin memiliki kekuatan, ya, perang Badar kaum muslimin ditolong oleh Allah azza wajal. Ya. Orang-orang kafir jatuh kalah telak ketika perang apa? Badar, pembesar-pembesar Quraisy Abu Jahal dan teman-temannya mati semua dalam perang apa? Badar. Mulailah orang-orang kafir ketakutan ini. Takut kalau tetap menampakkan kekafirannya, jangan-jangan dibunuh. Kalau tetap menampakkan kekafirannya, jangan-jangan akan diambil hartanya. Maka mereka cepat-cepat pura-pura masuk apa? Islam. Wafil hakikoh pada hakikatnya adalah membenci Islam. Ya, inilah jenis munafik yang pertama yaitu nifak apa? Akbar. Bisa dipahami ya, ya? Ini nifak yang diterangkan oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengatakan wan nifaku nifak akbar itu maksudnya. Ya. Wan nifak dan nifak akbar atau nifak iktikadi itu hakikatnya adalah kufur, aslinya kafir. Di mana dia betul-betul kufur kepada Allah dan dia menyembah kepada selain Allah, tetapi dia menampakkan secara lahiriah dan terang-terangan secara nampak luar dia adalah seorang Islam, muslim. Seperti contohnya orang-orang munafik pada zaman Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maasirul ikhwah rahiman rahimakumullah. Berkata Syekh Rabi, ini jenis nifak yang pertama, ikhwan. Kita masih membahas nifak yang pertama. an nifaku huwa an yudhirul Islam, an yudhirul Islam wa yubatinal kufra. Nifak akbar adalah seorang menampakkan Islam dan dia menyembunyikan kekafiran. Abada ghairallah au ma abadahu. Sama saja apakah dia beribadah kepada selain Allah atau tidak beribadah kepada selain Allah. Yakni eh, apa namanya? Nah, menampakkan bentuk peribadatan kepada selain Allah atau tidak. Ya. Al-muhim hati orang ini sebenarnya tidak percaya dengan Islam, membenci Allah, membenci Rasul. Jadi dia menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Ya. Wabillahi taufik. Qad yakunu zindiqan la ya'budullah wa la ya'budu ghairahu. Bisa jadi orang ini adalah seorang zindiq. Zindiq. Ya. Tidak menampakkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, zaman ini dia tidak nyembah pada orang ini, tidak sholat. Ya tapi juga tidak tidak menampakkan menyembah kepada selain Allah. Ya. Tidak menampakkan. Ya. Seperti ateis, nam. seperti orang-orang syuyui. Ya. Islam, saya Islam. Sekedar bilang itu saya Islam. Iya. Menampakkan keislamannya, saya Islam. Iya. Iya. Taib. Tapi sholat tidak ya, hatinya sudah tidak meyakini keislaman, tapi dia mengatakan lisannya saya Islam. Pokoknya ingin masuk dalam barisan kaum muslimin. Ada yang seperti itu modelnya. Taib. Ada orang yang yudhirul Islam, ada yang menampakkan keislaman. yakni dia betul-betul menampakkan dia ikut syariat seperti sholat, ya. Ya. bisa baca Quran. Ya. Ya. Taib tetapi hatinya sebenarnya apa? Kufur. Wayu betinul kufra. Menyembunyikan kekafiran. Walaupun dia tidak tampak beribadat kepada selain Allah. Walam, walau lam ya'bud Allah. Walaupun dia tidak tampak beribadat kepada selain Allah. Ya. Orang yang seperti ini adalah orang yang munafik. Atau dia menampakkan Islam sekaligus sudah melakukan kekufuran abada ghairallah. Beribadat kepada selain Allah. Fahuwa munafik. Ini jenis nifak yang pertama yaitu nifak apa? Akbar. Ya. Nifak yang besar. Wabillahi taufik. Ya. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Ada hewan di padang pasir itu namanya yarbu'. Yarbu'. Hewan ini tinggalnya di dalam membuat liang. Ya, selalu dia memiliki dua liang. Jadi punya terowongan, ada masuknya, ada keluarnya. Ya. Tetapi yang salah satunya ditutup. Ya, ditutup. Ya, tidak tidak tampak itu adalah apa? Lobang. Ya. Apa tujuannya? Nah. Kalau dia dikejar musuh, ya mau menangkap dia, dia masuk ke lubang tadi. Nah, maka sang musuh akan menunggu di lubang itu namanya. Menanti nah, sampai keluar. Padahal tidak mungkin akan keluar lewat situ namanya. Dia akan lewat dari akan keluar dari jalan yang lain yang jauh yang sudah dia tutupi. Maka dia akan keluar dari jalan satunya, dia tembus aman dan tidak dimakan oleh musuhnya. Nah, ini namanya nafak. Nafaknya yerbu. Ya. Makanya munafik itu diambil dari situ kurang lebih. Ya. Menampakkan keislaman tapi menyembunyikan apa? Kekafiran. Menampakkan seakan-akan itu tempat masuknya. Ya dia masuk keluar bersama dengan kaum muslimin. Ya, masuk keluar bersama kaum muslimin sehingga di situ namanya. Ya. Tapi sebenarnya dia bersama dengan apa? Ya, orang kafir sesungguhnya. Ya. Wabillahi taufik. Dan bisa jadi dia adalah orang-orang yang ditanam oleh orang-orang kafir. Betul, mungkin orang kafir mencetak orang yang belajar Quran, belajar hadis, ya. Padahal dia membenci Islam, kemudian diletakkan di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Untuk membuat kekacauan. Untuk apa namanya? menyebarkan subhat-subhat di tengah kaum muslimin. Aslinya dia adalah orang kafir, tetapi menampakkan apa? keislaman. Ya. Dan yang seperti ini telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Ya. Telah dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Yahudi, Nasrani, nah. wabillahi taufik. Hada asyahid huwa ta'riful munafiq huwa man yudhirul islam nifaqan wa kadiban wa taqiyatan wa yubtinul kufra. Inilah ya nifak akbar yaitu seorang menampakkan keislaman tetapi untuk menyelamatkan dirinya seperti yarbu tadi ya. padahal dia berdusta masuk lewat pintu itu ya masuk lewat pintu Islam seakan-akan dia apa muslim agar selamat ya. tetapi sesungguhnya itu dusta ya. dan untuk menyembunyikan dirinya dan menyembunyikan kekufuran. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah. Adapun nifak yang kedua, munafik yang kedua adalah nifak asghar. Dikatakan munafik tetapi tidak kemudian dikatakan keluar dari apa? Islam. Ini namanya nifak asghar. Dia muslim tetapi dia memiliki amaliyah, amaliyah seperti orang munafik. Itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi wasallam ayatul munafikin atau ayatul Nifak. tanda nah, tanda-tanda kemunafikan beliau menyebutkan empat tanda kemunafikan. Ida haddasa kadaba. Jika dia berbicara berdusta. Wa idza tumina khana. Dan ketika diberi amanat dia mengkhianati amanat itu. Wa idza ahada ghadara. Jika dia membuat perjanjian, maka dia pun ya menyelisihi perjanjian itu. Wa idza khasama fajara. Dan jika dia bersengketa, maka dia curang di dalam persengketaan itu, berusaha mengambil harta orang lain dalam persengketaan itu walaupun dengan cara-cara yang ada licik, curang. Ya. Nabi mengatakan nih tanda-tanda munafik ini. Ya. ya. Jika ada salah satu tanda itu maka dia memiliki salah satu tanda-tanda nifak. Kalau dia memiliki semuanya, wah ini lengkap sudah tanda-tanda munafik. Tetapi ini adalah nifak apa tadi? Asghar. Ya. Hatinya mungkin masih mencintai Islam, masih memiliki iman, ya. Tetapi amaliah amaliah dia ini, amaliah yang merupakan tanda-tanda munafik. Ya. ya, jadi tidak bisa kita katakan ada orang yang suka berdusta, oh berarti kamu kafir ini namanya. Ya, tanda munafik itu ada pada anda. Anda suka berdusta, kafir anda. Oh tidak, tidak sembarang, tidak boleh seorang memberikan hukum. Ya. Tetapi itulah yang perlu difahami bahwasanya nifak itu ada dua macam. Ya, ada dua macam nifak. Yang pertama adalah nifak nada, nifak akbar. Inilah orang yang kafir. Iktikad letaknya di dalam hati. Hatinya itu membenci Islam, membenci Rasul, tidak beriman pada hari kiamat, tidak, tidak, tidak beriman. Tetapi karena dia ingin selamat karena tinggal di komunitas kaum muslimin, apalagi kaum muslimin kuat ketika itu seperti di zaman Nabi Ali Sulatul wasallam. Dia hakikatnya kafir namun menampakkan dirinya sebagai seorang nada muslim. Sholat, zakat, bahkan ikut jihad bersama Nabi Ali alaihi wasallam. Luar biasa. Nah, sempit hidup mereka. Ya. Adapun nifak yang kedua adalah nifak amali. Amal, kaitannya dengan amalan. Amalan dia ini mirip orang munafik. Tetapi tidak kemudian dihukumi sebagai orang yang apa? Kafir. Ini nifak asgar idza haddasa kadzaba jika dia berkata berdusta. Mungkin kadang kita berdusta. Ketahuilah kita sedang terjatuh kepada salah satu sifat apa? Munafik, hatta berdusta dengan hayawan, hewan. Bisa jadi kita berdusta dengan hewan. Ya. Ya. Berdusta dengan anak kita. Ayo nak sini masuk. Mau hujan tak kasih permen. Nah. Ya Begitu masuk permainannya permainannya permainnya mana Nabi namanya. Ya. ya. Permen permen namanya. Yang penting kamu masuk. Nah, lu tadi Nabi bilang permen. Yes, pokoknya masuk. Nah, dusta satu. Ya. Besok lagi, ayo masuk. Ada Pak polisi. Nah. Ditakut-takuti polisi lagi namanya kan. Ya. Ya. Nah, ada lagi yang nakut-nakuti pocong, ya kan? Ya subhanallah. Ya, pocong ini ada atau tidak, nam, anak tidak mudeng, ya kan? Ya. Akhirnya akidahnya rusak lagi, nam, ya. Punya keyakinan kalau orang sudah dikubur bisa apa? Bangun, ya, bahaya ini. Nam, ya. Yani kalau ada orang berdusta ketahuilah dia sedang terjatuh kepada salah satu sifat apa? Munafik. Tapi apakah kafir? Tidak. Ini nifak asgar. Ya. Ida tumina khana, diberi khianat, diberi amanah khianat. Ya. Fa ida ahada ghadara, jika dia membuat perjanjian dia ghadar, ya. Mengkhianati perjanjian itu wa ida khasama fajar dan jika dia ya, memiliki persengketaan dengan saudaranya fajar dia apa namanya uh, berbuat curang. Ya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada dua jenis nifak, nifak akbar dan nifak asghar. Ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Nah, sekarang beliau akan masuk pada pembahasan yang semisal dengan ini. Nah, Kasirun katsirun minan nas yaqul ana min ahli sunnati wal jamaah wa huwa mubtadi'. Zaman ini banyak orang yang mengucapkan saya adalah ahlus sunnah. Saya seorang ahlus sunnah. Saya seorang sunni, salafi. Saya ahlus sunnah wal jamaah. lesanya mengatakan demikian. Wahuwa mubtadi'ah. Padahal hakikatnya dia seorang apa? Mubtadi'ah, ahlul bidah. Ya. Betul-betul penampakannya ahlus sunnah bisa jadi amalannya mirip dengan ahlu sunnah, pakaiannya seperti ahlu sunnah, sunnah-sunnah juga dilaksanakan. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ya, memelihara jenggotnya, ya, pakai pakaian di atas mata kaki, ya kan. Ini melakukan sunnahnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam, menampakkan penampakan luarnya adalah ahlu sunnah. Wahwa mubtadi' padahal aslinya dirinya adalah mubtadi' seorang penyeru kebid'ahan seorang yang memiliki keyakinan kebid'ahan wa du'at ilal bid'ah dan dai yang menyeru kepada kebid'ahan ada model-model seperti itu yang tawi alal bid'ah dia menyembunyikan melipat kebid'ahan itu dalam dirinya wa dan dia menampakkan secara luarnya seakan-akan ahlu sunnah dengan perkataannya ana min ahli sunnah saya termasuk ahlu sunnah wabillahi taufik dan syekh mengatakan hadza minan nifaq syekh Rabi mengatakan model orang seperti ini ini termasuk contoh bentuk kemunafikan contoh bentuk kemunafikan ya taib nah walaupun di sini tentunya bukan nifak akbar karena kebidahan itu ada bid'ah yang mukafiroh, ada bid'ah yang menjadikan seorang pelakunya apa? Kafir, ada bid'ah yang mufassiqah. Ya. Tetapi beliau mengatakan ini termasuk bentuk kenifakan. Kenapa? Karena dia menampakkan sesuatu yang lain yang tidak sesuai dengan apa? Hatinya. Hatinya penuh dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan yang bid'ah. Dan dia siap-siap untuk mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Untuk mengikuti kebidahannya namun lesanya dan pakaiannya menampakkan dirinya sebagai seorang apa? Ahlus sunnah. Saya ahlus sunnah. Ana min ahli sunnah. Ana sunni salafi. Tetapi sesungguhnya hatinya ya menyembunyikan kebidahan di dalamnya. Ya. Makanya para ulama mengatakan ahlul bid'ah itu seperti al akrab Ya, seperti kalajengking Ya. Ya, kalat jengking itu tidak akan menampakkan dirinya sebagai kalat jengking ya kan ya. ya. Baik. Sepertinya rata saja tidak ada apa-apa. Nah. Ya, sudah ini belakang ini nah. Siap-siap nah. Begitu ada yang mendekat, dia tamatkan siap untuk disengat, langsung disengat. Ya, ya. Itu ahlul bidah. Dan yang seperti ini lebih membahayakan umat, lebih membahayakan umat. Kata beliau, ya. nah. selanjutnya, nah. yakni ketika kita mengerti ini orang-orang yang berbahaya karena lahiriahnya bagus, tetapi hatinya ini menyimpan kebidaan, membahayakan. Tetapi walhamdulillah Allah selalu ya memberikan kemudahan di tengah-tengah bahaya yang ada di tengah kaum muslimin, yaitu adanya tanda-tanda yang tampak pada orang tersebut. Seperti orang munafik pada zaman Nabi kan luar biasa. Sholat bersama Rasul, di belakang Rasul ikut jihad. Ya ini membahayakan sekali. Kalau ada kesempatan membunuh Rasul, Rasul akan dibunuh. Kan seperti itu. Dulu di zaman Rasul. Tapi Alhamdulillah ditampakkan oleh Allah ada tanda-tandanya. Dari kalimatnya muncul, terbongkar mereka adalah orang apa? Munafik. Kita ingat ketika dulu Nabi Ali Shallallahu Wasallam perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, ya, ada sekelompok orang munafikin duduk ngobrol bersama, nah, ngobrol ngalor ngidul, ya, ya. Katanya untuk agar safar tidak terasa apa? panjang. Biasa ngobrol ketika safar, masing-masing duduk. Di tengah obrolan itu terucap kalimat yang demikian menjijikkan. Yaitu penghinaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Orang-orang munafik mengatakan, Ma ro'ayna misla kurra'ina ha'ula arghabu butunan wa akdzabu alsunan wa ajbanu indal liqa yang maknanya kurang lebih mereka itu yakni Muhammad SAW dan para sahabat mereka itu nah, adalah orang-orang yang rakus, suka makan. Perutnya besar, makan tok. Nauzubillah Bahasa seperti arghabu butunan, arghabu butunan wa akdzabu al-sunan. Akdzabu sunan paling pendustanya orang. Wa ajbanu indal dan paling paling penakut perang. Tiga sifat ini disematkan kepada Rasul SAW dan para sahabat. Penakut tidak berani perang, rakus, suka makan, pendusta. Kalau seorang itu hatinya itu Islam, tidak akan tega mengucapkan seperti itu. Wallahi tidak akan tega. Ya. Nah, tidak akan tega. Nah, apa kita tega mengucapkan seperti itu? Ikhwan, tidak, tidak tega. Nilesan ini tidak bisa. Seorang ketika mencintai Rasul, nah, mencintai Islam, tidak mungkin mengucapkan kalimat tadi. Tetapi Allah bongkar mereka ini. Ya. Dibongkar di saat mereka menyembunyikan kemunafikannya, di saat bahaya itu ya membahayakan kaum muslimin karena mereka wajahnya wajah Islam, sholatnya di belakang Rasul, berangkat ikut jihad bersama Nabi Ali Shallallahu Wasallam, tetapi Allah tampakkan ada alamat, ada tanda menghina Rasul, menghina para sahabat sudah coret sudah bahaya orang ini. Ya. Termasuk juga telah disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ayatul iman hubul ansor wa ayatul nifaq bughdul ansor. Tanda keimanan adalah mencintai sahabat ansor. Tanda kemunafikan adalah membenci sahabat apa? Ansor. Kalau ada orang yang menampakkan keislaman, pakaiannya baik, bagus, nah, nah, mungkin juga berjenggot, pakai jubah di atas mata kaki, tapi mencela Abu Bakar, mencela Umar, sudah hati-hati sore orang ini ya, bahaya. Ya, sudah menampakkan kebencian pada sahabat. Rasul mengatakan tanda munafik. Ya. Ahlul bidah disebutkan oleh Syekh Rabi juga contoh bentuk nifak. Itu orang yang menampakkan dirinya seorang sunni, salafi, ahlu sunnah wal jamaah mengatakan saya ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Menampakkan lahiriah pakaiannya barangkali juga berpegang dengan sunnah. Tetapi hakikatnya dia menyembunyikan kebidaahan-kebidaahan, i'tiqadat, keyakinan-keyakinan bid'ah dan seterusnya. Tentunya membahayakan. Beda dengan orang yang fasik, kelihatan fasiknya, syaribul khamr. Ya, orang tahu semua dia berbahaya membawa botol sambil jalannya apa namanya? Ya, riting kanan malah belok apa? Kiri, riting kiri malah belok kanan sambil megang botol. Orang tahu ini semua orang fasik. Ya. Orang akan berhati-hati. Tapi ketika berpakaian pakaian ahlus sunnah, kemudian menyembunyikan kebidaahan, toyib ini berbahaya. Tetapi ada tanda di situ. Ada tanda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kata Syekh Rabi. Yatawallawna ahlal bidah. Tetapi mereka itu memberikan wala loyalitas kepada ahlul bidah. Yantawuna alal bidah jadi tandanya ini lah. Wala mungkin bersama dengan ahlul bidah, berjalan dengan mereka ahlul bidah. Ya. Nah. Yang sudah jelas-jelas menampakkan permusuhan kepada Islam bersama dengan mereka. Ya. Walaupun mereka kemudian mengatakan yaquluna nahnu min ahli sunnah, saya termasuk ahlu sunnah. Wal alamat, tetapi alamat itu tampak, tanda itu tampak wa huwa annahum yatawallawna ahlal bidah ini tanda yang pertama, mereka memberikan walak, loyalitas dan tampak kedekatan mereka kepada ahlul bidah. Ya. Mengatakan ahlus sunnah wal jamaah namun bersamanya dengan apa? Jahmiyah misalnya. Bersamanya dengan Rafidhah. Bersamanya dengan orang-orang yang membenci sahabat. Ya. Seperti ikhwanul muslimin. Ya Ikhwanul Muslimin mengumpulkan semuanya ini dirangkul semuanya. Rafidhahnya dirangkul, bahkan Nasoronya juga ikut apa? Masuk. Nah, yang seperti ini mengatakan dirinya ahlu sunnah. Walaupun lahiriahnya, pakaiannya, amaliah, ibadahnya mungkin ahlu sunnah tampak, tetapi walaknya dia tampakkan bersama dengan ahlul bidah. Ya, maka ini alamat, ini tanda. Tidak beresnya orang ini. Wabillahi taufik. Tanda yang lain yang kedua, wa yadha'unal manahij li himayatihim. Dan mereka ini ya ahlul bidah ini yang menampakkan dirinya sebagai ahlu sunnah, mereka membuat manahij, manhaj, manhaj. Jalan-jalan, kaedah-kaedah untuk melindungi ahlul bidah. Ya. Jadi ucapan-ucapannya bagus sekali. Kadang dihiasi dengan apa namanya dalil ayat, dalil sunnah untuk melindungi apa? Ahlul bidah. Dan akan disebutkan oleh Syekh rahimahullah di belakang sebetulnya nah, beberapa contoh manhaj mereka. Ya. Wabillahi taufik. Contohnya misalnya mereka mengatakan, kalau kamu ingin menjelaskan kesalahan orang, jangan hanya disebutkan kesalahannya saja. Sebutkan apa? Kebaikannya, muazanat. Betul Sayyid Kutub itu mencela Usman bin Affan, tetapi masya Allah dia ini orang yang luar biasa. Nah, bukunya masya Allah mengandung manfaat faedah faedah. Kita bisa mengambil faedah fikihnya, bisa misalnya. ya. Jadi kejelekan ini yang membahayakan ini jadi tertutup dengan apa? Ya. Dengan apa yang kita sebutkan dari kebaikan-kebaikan kalau memang itu kebaikan. Ya. Betul dia ini orang Rafidhah, dia mencela sahabat, dia tapi kan dia ini Masya Allah nah, ya selalu memberikan bantuan kepada kaum muslimin, dia akan selalu dekat dengan orang-orang fakir, dia membangun masjid sana, masjid sini, sudahlah enggak apa-apa kita rangkul bersama. Nah, kita hati-hati dia ini orang yang nah, ya. Jadi mereka maunya seperti itu. Tidak ada kemudian istilah memberikan peringatan kepada umat. Ya, atau mengatakan zaman sekarang ini tidak ada tahdir-tahdiran lagi, tidak perlu tahdir. Nah, sudah. Ya. Kaum muslimin sudah sedikit masa tahdir-tahdiran memberikan penjelasan tentang bahayanya umat. Ini juga manhaj. Untuk melindungi ahlul apa? Bidah. Ya. Ya. Nah, jadi ada dua dua contoh di sini namanya. Yang pertama tadi nam, kalau kamu mau menyebutkan kejelekan orang jangan lupa juga sebutkan apa kebaikan kebaikannya. Namun kita sedang memperingatkan kok. Ya. Ya, sedang memperingatkan. Ya. Ya. Apakah kita akan katakan ya. Abdullah bin Ubay bin Salul ya. yang dulu menuduh Aisyah berzina pada zaman Rasul. Hati-hati dengan Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia apa? Menuduh Aisyah berzina. Tetapi dia ini orang yang selalu sholat di belakang Rasul. Dia ikut jihad bersama Rasul. Dia ini Masya Allah. Apakah pas seperti itu? ketika kita memberikan peringatan kepada orang? Tidak. Ya. Nah, wabillahi taufik. Jangankan urusan agama, urusan dunia saja kita kadang mencukupkan menyebutkan kejelekan urusan dunia loh. Misalnya ada di antara eh, atau di antara orang di sebuah masyarakat dia orang yang suka utang tapi tidak pernah apa bayar selalu seperti itu terkenal dia. Ya. Kalau bisnis mesti selalu apa namanya? Ya, tidak pernah apa? Kembali modal, tidak pernah. Tidak pernah ada orang yang berhasil dengan dia. Nah, ya. Ya. Wabillahi taufik. Tapi masya Allah baca Qurannya baik, misalnya ya kan, ya. misalnya, nah, contoh saja nanti. Ya. ya. Ganteng, rupawan, ya kan. Ya. Ya. Ketika orang ditanya, nanti, saya mau dipinjam uangnya sama dia, nanti, ya. diajak bisnis, padahal seribu orang sudah apa? Tertipu, artinya semua orang tertipu. Ya. Mana yang merupakan bentuk nasihat? Kita katakan jangan bermuamalah dengan dia. Karena dia apa namanya? Ya, suka berdusta. Nah, semua orang tertipu atau kita katakan dia ini eh, menipu. Ya. Tapi masya Allah, nah, dia ini orang yang baik, apa namanya, ya, apa namanya bacaan Al-Qurannya, ganteng, masya Allah, nah, dia baik dengan keluarganya, masya Allah, ya kan. Ya, istrinya selalu diberi jatah sebulan satu juta. Nah, Ya, anaknya untuk sang wajah lima puluh ribu. Baik, masya Allah luar biasa. Nah. Tapi ya itu dia apa namanya? Ya, menipu ya kan. Tapi ya itu tadi namanya namanya. Ya. Baik. Oh, akhirnya nimbang-nimbang. kalau gitu ya mungkin barangkali ya, dengan saya kali ini baik. Namanya. Ya, bukan nasihat yang seperti ini. Ini urusan apa, ya Ikhwan? Dunia, urusan dunia saja kita kadang cukup sudah. Tidak perlu disebutkan kebaikan-kebaikan. Kebaikan ada orang itu. Tapi sekarang yang sedang dibutuhkan, kamu jangan muamalah sama dia. Dia penipu. Dan ini bukan riba. Kenapa? Karena ini bentuk nasihat. Apalagi terkenal dia seperti itu. Sama seperti, ini urusan dunia lagi. Ketika dulu Nabi Ali Shallallahu Wasallam ditanya oleh Fatimah bintu Qais datang kepada Nabi ya Rasulullah saya dilamar oleh dua orang satu Abu Jaham, satu, Abu Sufyan. Eh, satu Muawiyah. Nah. Ya. Ya. Abu Jaham dan Muawiyah. Nah. Saya dilamar oleh dua orang ini. Kata Nabi ada pun salah satunya, ya dia adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari apa pundaknya. Ini orang yang suka safar. Demikian dalam sebagian penafsiran. ya ini kalau kamu nikah dengan dia, siap-siap saja ditinggal terus. Nah, ya. Nikah tapi seperti tidak punya apa? suami tinggal terus, safar terus namanya. kan. Atau makna yang lain suka apa namanya? memukul. Ya. Kan akhirnya mikir kan ya kan. Ya. ya. Adapun yang kedua, fakir. Kalau kamu nikah dengan dia, fakir dia orang miskin. Ya. Nikahlah dengan Usama. Ya, Usama bin Zaid. Nah. Ya. Dan ini bukan riba. Sama seperti antum misalnya ya ditanya, nah, oleh salah seorang ikhwan, ini anak saya dilamar oleh fulan. Antum tahu fulan ini penipu, fulan ini apa namanya kasar, keras. Ya. Yang antum mengatakan, jangan pak, nah, dia itu kasar, nah, sholatnya tidak benar, nah, ya. tidak pernah tumak nina soalnya sholatnya, nah, ya. dia seperti ini kejelekan sebutkan janganlah. Kasihan kalau anak jenengan nikah sama dia. Ini nasihat. Tapi kalau kemudian dia sih jelek ya kan. Tetapi hmm, sebutkan kebaikannya. Semuanya kebaikan dia sebutkan. Dia masya Allah ganteng ya kan. Dia masya Allah nam punya eh, POB ya kan. Ya. POB bisa apa dan seterusnya namanya. Kemudian eh, punya tanah luas, nah, masya Allah dia. Tapi kejelekan yang menjadi sebab keharmonisan itu dia sebutkan sepintas saja dan tertutup dengan apa? Apa yang dia sebutkan berupa kebaikan. Ini urusan apa, Ikhwan? Dunia. Lah, urusan agama. Ya. Memakai muazanat seperti ini tidak jadi. Wabillahi taufik. Ya. Ya. Jadi ahlul bidah atau model-model orang yang seperti ini yang menyembunyikan kebidahan tapi menampakkan seakan-akan ahlu sunnah itu Allah tampakkan tanda-tandanya diantaranya dengan walak yang dia berikan kepada apa? ahlul bidah bersamanya dengan ahlul bidah berjalannya dengan mereka berjalannya dengan ah, orang-orang politik siasiun dan seterusnya ya baik kemudian yang kedua ya dia membuat sebuah apa namanya kaidah-kaidah yang kaidah itu intinya adalah melindungi apa ahlul bidah seperti manhaj muwazanat ya atau apa namanya E, seperti tadi yang mengatakan zaman sekarang tidak ada tahdir tahdiran tidak boleh nah, tidak ada tahdir ya wabillahi taufiq tidak ada hajar nah, ini sesuatu yang tidak benar kata Syekh Robi nahnu nuridu syababan adkiya kita ini di zaman ini membutuhkan para pemuda yang cerdas futona para pemuda yang fatin, sama, cerdas, hati-hati. Ya, bisa teliti. Ya, bukan sekedar melihat lahiriah saja. Indahum wala, kulul wala. Nah, dan kita menginginkan pemuda-pemuda yang kokoh, yang memiliki wala, loyalitas. Semua loyalitasnya diberikan kepada Allah, diberikan kepada Rasul, diberikan kepada kaum mukminin, terlebih para sahabat. Ini yang kita butuhkan umat saat ini. Yang dibutuhkan oleh umat saat ini adalah para pemuda yang cerdas. Para pemuda yang teliti. Para pemuda yang walaknya itu bukan kepada ahlul bidah. Yang walaknya bukan kepada orang-orang yang apa namanya merusak Islam, tapi walaknya diberikan penuh kepada Allah, kepada Rasulnya. Wal mukminin kaum mukminin terlebih para sahabat. Itu yang kita butuhkan. Ya. Dan kalau kita melihat ada orang yang memiliki khalal, yakni kerusakan di dalam masalah wala, lu kok dia memberikan loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Islam? Ketahuilah berarti ada kerusakan dalam akidahnya. Ya. Kholalun khotir, kerusakan yang bahaya. Wadoyaun kabir, nah, ya. membahayakan. Ya. Jadi kalau ada orang yang lahiriahnya sepertinya ahlu sunnah, tetapi ya, dia ini memberikan wala kepada selain ahlu sunnah, maka ini ada sesuatu pada dirinya. Paling tidak seorang berhati-hati. Fahadal munafik ini juga bentuk nifak, bentuk kemunafikan. Dan yang seperti ini lebih membahayakan umat. Al munafik huwa yudhirul kufro. Sekali lagi kembali pada pembahasan nifak akbar bahwasanya munafik nifak akbar adalah orang yang yudhirul Islam, menampakkan keislaman fil alaniyah menampakkan Islam, luarnya itu Islam. Mithlul munafikin seperti orang-orang munafikin alladzina kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Bismillah. Bisa difahami insyaallah ikhwan. Ya. Sekarang ada sebuah masalah yang disebutkan oleh Syekh Rabi yaitu permasalahan apakah orang munafik itu zaman ini masih ada? Ada atau tidak. Karena ada orang yang mengatakan, oh sudah tidak ada munafik zaman ini. Munafik itu zaman Nabi dulu. Sekarang sudah tidak ada munafik. Ya. Baik. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata Syekhul Islam Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Taimiyah Al-Harrani rahimahullah ba'dun nas yadhunnu anna nifaq kana fi ahdir Rasul sallallahu alaihi wasallam wantaha. Sebagian manusia menyangka dan meyakini kemunafikan itu sudah tidak ada kecuali hanya pada zaman siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu selesai sudah tidak ada munafik sudah. Ya. Ini ghalat, ini salah. Salah kata Syekhul Islam. Di antara yang menunjukkan salahnya keyakinan dan persangkaan ini adalah ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma sahibu sirrir Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyimpan rahasianya Rasul. Dan beliau tahu mengerti nama-nama orang-orang munafikin yang hidup pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam, diberitahu oleh Rasul. Rasul memberitahu pada Hudzaifah, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Yani nifak apa? Akbar, aslinya kafir. Tetapi ya tetap di di di muamalai dipergauli seperti seorang apa muslim ya subhanallah Hudzaifah ngerti tahu ini rahasia dari Rasul namun Rasul mengatakan jangan disebarkan karena orang munafik ya kita memuamali mereka seperti orang apa muslim ya. tapi Hudzaifah tahu dan kalau ada yang mereka yang mati tidak disolati oleh Hudzaifah karena Hudzaifah tahu dia orang apa kafir tahu Kata Hudaifah yang menunjukkan salahnya persangkaan orang yang mengatakan munafik itu sudah tidak ada pada zaman ini. Kata Hudaifah, "An-nifaqul yaum asyad minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemunafikan pada zaman ini, zamannya Hudaifah, Rasul sudah wafat. Lebih berat kata Hudaifah. Lebih berat, lebih mengerikan daripada kemunafikan yang ada pada zaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalu para tabi'in, murid-muridnya Hudayfa bertanya, "Kaifa? Bagaimana wahai Hudayfa? Kok demikian?" Kata Hudayfa, "Kanal munafiquna fi ahdi Rasuli sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum." Lebih ringan zaman Rasul daripada sekarang yang lebih berat. Kenapa? Karena orang-orang munafik pada zaman Rasul itu betul-betul menyembunyikan kekufurannya, disimpan rapi jadi tampaknya sholat, betul sholatnya lima waktu. Ya. Zakatnya dikeluarkan. Berada di belakang Rasul. Mengucapkan kalimat syahadat. kru'un al-Quran, membaca Al-Quranul Karim. Ya. Adapun nifak pada hari ini. Ammal yaum fa'innahum qad adharu nifakohum. Adapun saat ini. Mereka betul-betul menampakkan kemunafikan mereka. Mencela sahabat, mencerca sahabat. Seperti orang-orang madhab. Rafidah, luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Celaan kepada sahabat, celaan kepada istri-istri Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan dengan tanpa malu, dengan tanpa apa namanya takut kepada Allah mereka mengatakan Nabi Ali Shallallahu Wasallam meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sembilan orang pezina. Naudzubillah min dzalik. Kufur, ikhwan, seperti ini kalimat ini. Ya, nifak. Menampakkan kenifakannya. Ya, bahaya kalimat ini. Istri-istrinya Nabi yang sembilan itu dikatakan berzina. Ya. Padahal mereka ahlul jannah. Ya. Penduduk sorga. Ya. taufiq. Ini pada zamannya siapa? Khudaifah ibnul Yaman. Kemudian Syekh Robi mengatakan di zaman beliau, yakni zaman kita ini. Kata Syekh Robi, wal an maujudun bi kafrah. Adapun saat ini kata Syekh, orang munafik itu betul-betul banyak sekali. Khosatan terkhusus fil harakati sia-sia secara khusus adalah pada gerakan-gerakan politik sia-sia. Kemunafikan banyak di situ. Pergerakan-pergerakan politik. Kama syahida bihi ba'duhum wa qala ba'duhum sebagaimana dipersaksikan oleh mereka sendiri. Orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia perpolitikan, mereka mengatakan sendiri, "Ma'araftu sia-sian illa yakdib." Saya tidak tahu seorang politikus kecuali mesti berdusta. Ya. Namanya politikus mesti apa? Berdusta. Tikusnya satu tapi poli. Banyak. Dari namanya kelihatan. Ya. Politikus. Nah. Wabillahi taufik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Ya. Wa qala ba'duhum as-siyasah an-nifaq. Di antara mereka sendiri mengatakan politik itu adalah nifak. Ya. Politik itu adalah apa? Kemunafikan. Memang harus nifak, harus dusta, harus menggulingkan saudara, harus, harus seperti itu. Kalau ingin eksis, ya. sampai ada ucapan politik itu kotor, ya atau tidak? Nah itu sudah biasa kalimat itu. Nah. Ya. Nah. Bahkan jika perlu dibunuh, musuhnya padahal dia Islam, musuh dalam politik maksudnya. Nauzubillah min dzalik. Nah. Kathirun minas siyasiyin indahum nifak amali. Taib di sini Syekh mengajak kita untuk berhati-hati dalam menghukumi nifak. Jangan sembarang nifak kemudian langsung kita hukumi kafir tidak. Nah. Dia mengatakan kathirun minas yasin kebanyakan orang-orang yang sibuk dalam dunia politik mereka memiliki nifak amali. Nifak apa? Amali. Adapun hakikatnya i'tiqadi hatinya Allah alam kita serahkan pada siapa? Allah. Nah. Kalau bicara berdusta. Kalau diberi amanat, ha? mengkhianati. Kalau berjanji, mengingkari. Kalau terjadi persengketaan, curang. Ya seperti itu. Nifak aman. Fil ahzabi sia-sia. Ya. Dan mereka memiliki ahzab, ya, kelompok-kelompok, ya, partai-partai politik. Wa min alamati nifak tawal tawalli ahlal bidah. Dan di antara tanda, alhamdulillah walaupun nifak itu hakikatnya tersembunyi, namun Allah menampakkan tanda-tandanya. Di antara tanda-tandanya mereka memberikan wala loyalitas kepada ahlul bidah. Memberikan loyalitas, merangkul bersama mereka, berjalan bersama mereka, tidak malu untuk kemudian foto bersama dengan mereka. Ya menampakkan mereka ini akrab, baik, bagus demi apa? Demi suara, demi. Ya. itu taufik. Di samping itu, di samping memberikan wala kepada ahlul bidah, wa al manahijil khatirah. Mereka juga meletakkan prinsip-prinsip kaidah-kaidah dasar-dasar yang membahayakan. Ya. Limuqawamah untuk memukul dan untuk mengalahkan manhaj ahlus sunnati wal jamaah dan kalau perlu menghancurkan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Nah. Seperti manhaj al muazzanat, seperti manhaj muazzanat ya ini tadi yang saya sebutkan ya jangan kita hanya melihat kejelekannya saja kebaikannya mau dilihat nah, seperti orang-orang ikhwanul muslimin perkara-perkara yang kita perselisihkan sudah kita tutup mata tidak usah kita apa namanya pikirkan kita memberikan uzur ya mari kita rangkul sama kita masih sama-sama mengatakan apa Islam bahaya yang seperti ini tidak ya, bisa seperti itu ya. sama-sama Islam tapi ini mencela sahabat sama-sama mengaku Islam tapi ini mencela istri Rasul SAW sama-sama kita mengatakan Islam tapi dia mengingkari hari kiamat misalnya, naudzubillah min dzalik. Bahaya yang seperti ini. Ya. Atau ada lagi kaidah mereka wal manhaj al wasi' al afyah alladhi yas'ul ummah kullaha. Kita hendaknya memiliki torikoh manhaj yang luas lah. Luas, semuanya kita rangkul, semuanya kita bersama, ayolah. Nah, semuanya bisa masuk. Ya. Wabillahi taufik. Ya yang seperti ini model-model Ali Hasan Halabi nah, dan yang semisalnya. Ya. Wa ghairu dzalika minal usul allati wudi'at li muharabati ahli sunnati wilidabbi anil ahli bid'ah wad dalal. Mereka membuat kaidah-kaidah itu intinya adalah untuk memerangi pokok-pokok ahlu sunnah wal jamaah dan untuk ya me, e, membela ahlul bidah dan ahlul dolal. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Nah. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Baik. Dan di sini uh, Syekh Rabi rahimahullah wa hafidhahu nah, mengingatkan tentang pentingnya mendidik syabab untuk menjadi syabab yang adkia futona. ya. Baik. Dan ini tugas kita semuanya. Nah, ya. Seorang sunni, salafi, ahlu sunnah yang kokoh. Ya. Ya. Dan dia bisa hakim memahami segala situasi dengan baik. Tentunya dengan bimbingan para ulama. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan keselamatan dari makar orang-orang munafikin dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul bidah wad Ya. Baik. Nah, ini selesai pembahasan tafsir nifaq. Ya. Adapun berikutnya pembahasan tentang at-taslim linusus wa illam na'lam tafsiraha. Nah, taib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ikhwati. Nah, rahimah, rahimakumullah. Nah. Dan saya mohon maaf nah, Eh, sebelumnya tadi saya menyanggupi untuk taklim ba'dal eh, maghrib namun ternyata ada eh, huruf ada jadwal yang tidak yang saya lupa untuk me, apa namanya untuk mengijabahi namanya mungkin ada pertanyaan lima menit kalau tidak kita cukupkan namanya Bismillah Baik. Wassallallahu warahmatullahi wabarakatuh.